Bulan Hijriah ada dua belas bulan. Ithna asyara syahram. Dari 12 bulan tadi Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Ada empat bulan haram. Disebutkan dalam hadis kata beliau SAW, Salasul mutawaliyat. Ada tiga bulan haram yang berturut-turut. Dhul Hijjah, Muharram. Dan yang keempat, Rajabun baina Jumada wa Sya'ban. Rajab yang diapit antara bulan Jumada akhir dan Sya'ban. Sebuah bulan ketika digolongkan termasuk bulan haram, maka memiliki sebuah keutamaan. Namanya syarafuz zaman keutamaan waktu. Dalam Islam barakallahu fikum syarafuz zaman yudha'af fihi ajr a'mal. Ketika sebuah waktu ada keutamaannya seperti bulan-bulan haram. Maka pahala amal-amal kebajikan yang dikerjakan pada masa itu dilipat gandakan. Secara umum dalam Islam satu kebaikan diganjar 10 kali lipat. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai lipatan-lipatan yang begitu besar, yang begitu banyak. Allah yang Maha Tahu pada umumnya. Tapi ketika dikerjakan pada waktu-waktu yang mulia, atau tempat-tempat yang mulia atau ketika orang lalai dalam beribadah di masa-masa itu itu pahalanya dilipat gandakan lebih banyak lagi hanya Allah Jalla wa'ala yang mengetahuinya maka semua yang dikerjakan dalam bentuk amal soleh apapun amal soleh itu yang dibimbingan dalam Islam ibadah-ibadah mahdoh antara kita dengan Allah Jalla wa'ala ibadah-ibadah muamalah, akhlak yang mulia, interaksi yang baik, semua ibadah, semua amal saleh di masa-masa itu dilibatkan dengan pahalanya oleh Allah Jalla wa ala li syarafiz zaman dikarenakan waktunya yang mulia. Telah berlalu Rajab. Kita masuk di bulan Sya'ban. Itu artinya di depan kita akan datang kembali Syahrul Mubarak bulan yang diberkati bulan yang agung bulan yang begitu mulia diagungkan dalam Islam diagungkan dalam kaum muslimin yaitu Syahrul Mubarak Syahr Ramadan bulan penuh berkah bulan Ramadan. Hanya menyisakan hitungan hari akan masuk yang namanya Ramadan. Bulan yang memang dinanti-nanti oleh umat Islam yang punya iman, yang punya takwa. Dikarenakan Ramadan syahrul ibadah wal amal. Bulan-bulan ibadah bulan-bulan amal saleh. Ramadan syahrul siam bulan untuk berpuasa dan memang difardukan kepada kaum muslimin siam Ramadan merupakan rukun Islam sebulan penuh Ramadan merupakan syahrul Quran dikarenakan dianjurkan selama Ramadan untuk memperbanyak tilawatul Quran, tadarus Quran. Ramadan syahrul sadaqah wal infak. Bulan-bulan untuk berinfak, untuk bersedekah dengan berbagai macam bentuk infak dan sedekah, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk menyegerakan zakat mal, bisa dalam bentuk memberi orang berpuasa takjil, iftar, memberi makan orang sahur, memberi makan secara umum dan semua amal-amal kebajikan yang menggunakan harta benda. Dikatakan syahru al-infaqi wa sadaqah. Barakallahu fikum. Yang namanya Ramadan syahrut taubatul sifar bulan-bulan taubat bulan istighfar waktu di mana banyak kaum muslimin yang insaf memperbaiki diri meningkatkan iman dan takwa yang muslim, yang saleh, yang bertakwa semakin meningkatkan imannya dan takwanya. Syahrul takwa. wajib. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan membangkang dibelenggu dengan nas hadis dari beliau SAW. Menggambarkan Ramadan syahrun intasara fil khair. Bulan tersebar di dalamnya berbagai macam kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, terminimalisir, terdam, berbagai macam kerusakan-kerusakan menandai terbukanya pintu surga ditutupnya neraka dan secara khusus di bulan itu setan pembangkang belenggu kebaikan merata kebaikan tersebar kebaikan nampak kejelekan teredam terminimalisir dan begitu nampak bulan yang begitu mulia disepakati oleh semua para ulama, semua para ukala muslimin yang masih bersih fitrahnya, yang sehat akalnya, mencintai Ramadan, menantikan Ramadan, mendambakan yang namanya Ramadan. Saya, saya bahasakan yang beriman, yang berakal sehat, fitrahnya selamat. Sebab ada yang tidak suka Ramadan, benci dengan Ramadan. Orang-orang telah padam mata hatinya. Pudar keimanan dia. Dipertanyakan kejujuran Islamnya dia. Ada yang suka dengan Ramadan, terbebani, terkekang, tidak bisa bebas selama Ramadan. Allah musta'an. Intinya kalau Allah di depan kita akan muncul akan datang yang namanya syahrul mubarak Ramadan dan kita sekarang <clears throat> di bulan Sya'ban. Pada kesempatan malam hari ini barakallahu fikum. <clears throat> Tema yang kita angkat ialah bekal terbaik menyambut Ramadan. Bekal terbaik menyongsong Ramadan. Apa yang perlu dipersiapkan sebelum datangnya Ramadan. Dengan harapan ketika datang Ramadan, kita betul-betul persiapan matang, persiapan sempurna untuk peningkatan iman dan takwa, meningkatkan amal saleh, berlomba-lomba untuk perkara kebajikan, perkara kebaikan selama Ramadan. Menggapai semua kebaikan Ramadan. Ikhwan Bekal yang terbaik adalah bekal yang dicontohkan dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salaf kita yang yang saleh. Para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama-ulama kita berkemuka di masa lalu itu bekal yang terbaik. Apa yang mereka bimbingkan, apa yang mereka contohkan, itu yang terbaik. Dikatakan mereka adalah generasi yang terbaik umat ini. Al-Qurun As-Salas Al-Mufaddalah Tiga generasi yang diutamakan pada umat ini Bimbingan mereka, arahan mereka Kita teladani Apa yang mereka bimbingkan sebagai sebuah Bekal menyusul Ramadan Itu yang kita jalankan Bimbingan Rasul dan Salafun Salih. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, azakumullah. Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan dengan perbuatannya kepada umatnya untuk at-tahayyu wal isti'adat li Ramadan. Bersiap-siap mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Yang beliau contohkan ialah dengan memperbanyak puasa selama Syaban. Disebutkan dalam hadis di riwayat dari Imam Ahmad dalam musnadnya, Nasai dalam sunannya dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Usama bin Zaid رضي الله تعالى عنه قد بلیو کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الايام يسرط حتى نقول لا يفطر ويفطر الايام حتى لا يكاد يصوم إلا يومين الجمعة إن كان في صيامه وإلا صامه Dulu Rasulullah SAW biasa berpuasa berhari-hari dan berturut-turut puasa, puasa, puasa sampai kita mengatakan tidak pernah iftar. Puasa tiap hari. Juga dulu berpuasa, biasa buka puasa, nggak berpuasa iftar beliau. Iftar sekian hari, sekian hari sampai kita mengatakan tidak pernah puasa beliau kecuali dua hari dalam Jumat kalau puasa itu beliau Di disebutkan dalam lafaz yang lain kita kepingin tahu beliau puasa bisa puasa kepingin tahu beliau nggak puasa bisa nggak pernah puasa itu beliau walam yakun yasumu min shuhuri ma yasumu min sya'ban dan untuk bulan-bulan beliau tidak pernah berpuasa di bulan-bulan yang ada seperti puasa beliau di Syaban. Sampai dikatakan sama Usama bin Zaid menanyakan kenapa beliau puasa Syaban. Kenapa beliau puasa Syaban? Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfalu nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu bulan kebanyakan orang melalaikannya. Diapit antara Rajab dan Ramadan. Rajab bulan haram, Ramadan ma'ruf, masyhur. Di tengah-tengahnya Syaban, bulan kecepit, banyak orang yang melalaikan, yang melupakannya. Maka saya puasa ketika itu. Wahwa syahrun turfau fil a'mal rabbil alamin. Syaban adalah bulan di mana amal-amal hamba-hamba ini diangkat kepada Allah Jalla wa ala. Fauhibbu ayyurfa'a amali wa ana Maka saya suka amalku diangkat kepada Allah aku dalam kondisi berpuasa. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh selain Ramadan melebihi puasa Syaban. Dikatakan hampir puasa semuanya, hampir semuanya atau sebagian besarnya. Sebagian besarnya. Ini contohnya beliau. Beliau memperbanyak puasa Sya'ban. Barakallahu fikum. Kata para ulama, alasan kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpuasa Sya'ban. Ada dua alasan yang disebut dalam hadis. Yang pertama syahrun yaghfarun nasu anhu. Syaban merupakan bulan yang dilalaikan banyak orang, diapit dua bulan yang sangat mulia, Rajab dan Ramadan. Dalam bimbingan Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika hari-hari orang itu lalai, hari-hari bulan-bulan, pekan-pekan. Kebanyakan orang lalai. Justru Islam menganjurkan kita untuk ibadah ketika itu. Ingat Allah ketika itu. Memanfaatkan momen itu untuk justru ingat kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Dan dilipat gandakan pahala amal saat itu. Yang lain lalai, ini ibadah. Yang lain bersenang senang bermain-main, ini ibadah beramal. Itu sangat berat bagi jiwa kita untuk melakukannya. Tidak ada yang memotivasi, nggak ada yang mendorong, nggak ada yang mensupport. Yang lain berleha-leha, dia puasa sendiri. Tapi itu lebih dengan Islam. Contoh Nabi kita Muhammad SAW. Dan dilibatkan dengan pahalanya para fikum. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah terkait dengan riwayat di atas wa fihi dalilun ala istihbabi imarati awqati ghaflatin nas Bita'ah. Hadis yang dibacakan di atas ada dalil yang menunjukkan sangat dianjurkan sekali, dihimbau sekali memakmurkan waktu-waktu lalainya orang dengan ketaatan. Di saat berkelalai, bersenang-senang, bermain-main, manfaatkan, memakmurkan waktu itu dengan ketaatan. Contoh Sya'ban dengan puasa. Wa anna dzalika mahbubun azza wa jal. Hal itu sangat dicintai oleh Allah Jalla wa ala. Dan bisa dipraktikkan tengah-tengah masyarakat. Momen ketika mereka pada lalai, berleha-leha, bermain-main, banyak bersantai, lupa dengan ibadah, lalai dalam ketaatan, manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Kata beliau wa kana minas salaf yastahibbuna ihya'a ma bainal isya'aini bi salat wa yakulun hiasa atau ghaflah. Dulu sebagian salaf menganjurkan, menghimbau, menghidupkan antara maghrib dan isya, antara dua isya dihidupkan dengan sholat. Sholat sunnah antara maghrib sampai isya. Dorokat salam, dorokat salam, dorokat salam terus sampai isya. Mereka mengatakan itu waktu-waktu lalainya orang. Zaman dahulu, ya. zaman sekarang apalagi. Jarang yang eh, hadir taklim harus sampai isya. Kalau di masyarakat luas, waktunya kuliner. Gimana waktunya makan malam. Nah, di rumah atau kalau nggak ngandok datang ke warung-warung makan malam. Maghrib sampai isya. Dulu para salaf mendapati masyarakatnya lalai di saat-saat itu di masjid. Sholat maghrib berjamaah, ba'diyah maghrib menunggu sampai isya diisi dengan sholat dua rakaat dua itu para salaf intinya ini alasan kenapa beliau puasa Syaban bulan dilalaikan banyak orang. Bimbingan umumnya adalah dianjurkan sangat untuk ibadah kepada Allah di saat orang lalai. Yang kedua, yang kedua adalah barakallahu fikum Sya'ban adalah bulan-bulan diangkatnya amal kebajikan kepada Allah Jalla wa'ala turfa'u fiha al-a'mal sehingga barakallahu fikum Rasul senang beliau suka diangkat amal-amal beliau kepada Allah Jalla wa ala dalam kondisi sedang berpuasa sama kayak puasa Senin Kamis beliau puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis belum menjelaskan di antara alasannya adalah itu hari-hari dalam sepekan di mana amal-amal hamba-hamba diangkat ke langit. Maka saya, saya saya suka amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Barakallahu fikum. Ada lagi yang lain barakallahu fikum. Alasan ketiga yang disebutkan oleh para ulama Kenapa Nabi kita Muhammad SAW puasa Syaban? Mereka menyebutkan itu persiapan melatih diri, melatih diri bersiap-siap untuk Ramadan. Tamrin lin nufus litaqawi arsiyam. Melatih jiwa, melatih raga dengan berpuasa, supaya terbiasa, supaya kuat puasa. Dan ketika masuk Ramadan sudah terbiasa dengan puasa, nyaman ringan bagi dia berpuasa. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan itu bekal yang terbaik untuk menyambut Ramadan. Latihan puasa dimulai dengan puasa Syaban. Puasa Syaban sunnah hukumnya, tidak wajib. Sangat dianjurkan. Bisa tiap hari. Yang penting jangan sebulan penuh. Bisa selang-seling. Sekian hari berturut-turut berhenti. Silakan. Sebanyak mungkin. Untuk puasa Syaban. Ini diinginkan ya Pak. Beliau puasa Syaban itu untuk mukadimah Ramadan. Mukadimah Ramadan. Barakallahu fikum. Persiapan untuk menghadapi Ramadan. Bekal untuk menyambut Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan puasa, maka persiapannya puasa. Jadi Syaban sunnahnya, Ramadan fardunya. Begitu. Kayak sholat ada qobliyah. Ada qobliyah baru fardu. Gitu ya. Kalau puasa Syaban qobliyahnya, Ramadan fardunya. Kapan Pak dianya? Untuk untuk untuk puasa enam hari Syawal. Kayak sholat ada qabliyah, ada ba'diyah. Nah, gitu ya. sunah eh, eh, sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah. Juga Ramadan ada qabliyah Ramadan, ada ba'diyah Ramadan. Qabliyah Ramadan puasa Sya'ban. Ba'diyah Ramadan namanya puasa 6 hari Syawal. Dipahami ya? Maka bekalnya adalah persiapkan diri kita menyambut Ramadan memulai setat ya, setat ibadahnya semenjak Syaban. Sehingga Syaban dalam pandangan para ulama salaf muqaddimah Ramadan. Maka disyariatkan selama Syaban mengerjakan amal-amal kebajikan yang nanti bakal diamalkan ketika Ramadan. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan hikmah Rasul Buah Syaban. Dia mengatakan wa huwa anna siyamahu katamrini ala siyami Ramadan. Puasa Syaban itu kayak latihan melatih diri puasa sebelum puasa Ramadan li'alla yadkhula fi shaumi Ramadhan, ala masyaqqatin wa kulfah supaya jangan sampai dia masuk puasa Ramadan dengan berat dengan beban supaya ringan enggak ada lagi berat fal yakunu qad tamarrana rasyami wa'tada dengan puasa Syaban dia terlatih terbiasa untuk siam Ramadan nanti Wajah dari siam siyami sya'bana qablahu halawata siyami walidzatah dan mendapati dengan puasa Syaban sebelum Ramadan mendapati lezatnya puasa Ramadan, manisnya puasa Ramadan. Fayadkhulu fi siyami Ramadan bi quwwatin wa nasyat. Sehingga masuk puasa Ramadan dengan penuh semangat dan kekuatan. Belum mengatakan setelah itu. Yang saya katakan uh, di, di, di, di, di akhir tadi. Dikarenakan Sya'ban itu merupakan mukaddimah Ramadan, maka dianjurkan selama Sya'ban mengerjakan apa-apa yang bakal dikerjakan selama Ramadan. Kata beliau rahimahullah, "Walamma kana Sya'ban kal muqaddimati li Ramadhana" syuri'a fihi ma yusra'u fi ramadana minas siyami wa Quran. Ketika Syaban itu seperti mukaddimah Ramadan. Maka disyariatkan di bulan Syaban apa yang disyariatkan ketika Ramadan nanti. Berupa puasa, dan juga jangan lupa tilawatul Quran. Dan juga amal-amal yang lain yang bakal dikerjakan ketika Ramadan. <clears throat> Siap, jelas. Contoh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bekal terbaik menyongsong Ramadan, latihan puasa ketika Syaban. Contoh Rasul SAW. Belum melanjutkan. Barakallahu fikum. Dulu di kalangan para salaf ketika masuk Sya'ban akabbu alal masahifi faqara'uha maka langsung fokus mengambil mushaf membuka mushaf membaca Al-Qur'anul Karim dengan tilawah bukan hafalan dengan tilawah Salam bin Guhail rahimahullah kata Salam bin Guhail karena yukal dulu di kalangan para salaf dikatakan syahrul sya'ban syahrul qurra bulan sya'ban bulannya para kore kore membaca Al-Quran Habib bin Nabi Thabit rahimahullah ketika masuk Sya'ban mengatakan hadza syahrul qurra ini bulannya para kore-kore. Amr Ibnu Qais al-Mulai rahimahullah ketika masuk bulan Sya'ban aghlaqa hanutahu langsung tutup tokonya. Tutup nggak lagi jualan. Wa tafarraga liqiraatil Qur'an fokus membaca Al-Quran semenjak Syaban. Ini saya contohin kafe, Nah, udah mulai Syaban, Ramadan, dua bulan berturut-turut, ya sudah berhenti aktivitas bisnisnya, usahanya, maishahnya, fokus ibadah dari mulai Syaban, puncaknya ketika Ramadan. Itu, juga contohnya para salaf. Mereka mencari maisha eh, 11 bulan karena Ramadan yang tidak diincar. 11 bulan mencari maisha, begitu masuk Ramadan, tidak lagi mencari maisha. Ah, laba-laba yang dikumpulkan selama 11 bulan ditabung dan dipergunakan untuk Ramadan. Fokus ibadah selama Ramadan. Yang ini dari mulai Syaban nanti sebulan eh, sepuluh bulan kerjanya atau menjadi manusianya Dari mulai Syaban puncanya Ramadan ditutup lapak-lapaknya dan mikirin dunia sudah tabungan yang ada dipakai untuk makan dua bulan fokus dari mulai Syaban sampai Ramadan untuk ibadah kepada Allah khususnya tilawatul Quran dan siang Barakallahu Maka bekal terbaik yang dicontohkan para salaf menyongsong Ramadan ialah memulai tilawatul Quran secara fokus melebihi hari-hari yang lain ketika Syaban. Masuk dalam jajaran para qurra, para korek-korek yang tilawatul Quran, membaca Al-Quran, fokus baca Al-Quran, sibuk baca Al-Quran selama Syaban. Ketika masuk Ramadan ditingkatkan lagi gaspol, menyingsingkan dengan baju lebih fokus lagi untuk siang punya fardu siang Ramadan dan tilawah baca Al-Quran. Barakallahu Juga mereka para sahabat para fikum Sebagian mereka yang nasakumullah akhraju zakat amwalihim litaqwiyati dhaifi wal miskin ala siyami Ramadan. Mereka menyegerakan mengeluarkan zakat malnya. Orang kaya yang harta bendanya terkena zakat mal mencapai nisab satu haul sudah ada zakat malnya mereka segerakan dikeluarkan ketika Syaban atau Ramadan. Kalau dipaskan enak, kalau nggak pas dipas-paskan, namanya takjil, menyegerakan e, zakat malnya. Itu boleh ketika itu kan sudah jelas, tahu nisabnya berapa, satu haul, tahu berapa nominalnya bakal dizakatkan. Maka boleh disegerakan sebelum e, satu haulnya. Dan mereka memilih Syaban dan Ramadan. Zakat, <clears throat> infak, sedekah, hal yang sangat dianjurkan ketika Ramadan, maka dimulai semenjak Syaban. Infak tiap hari insya Allah kalau kita mampu. Berkala infak, sedekah eh, bagi yang punya kemampuan. Tadi ketika ya. masuk Ramadan itu bulan di mana memang sangat dianjurkan sekali untuk infak, sodakoh, dengan harta, dengan iftar, dengan sahur, memberi makan, dan yang lain-lainnya. Ramadan itu. Maka itu pula yang dilakukan oleh para salaf ketika masuk Syaban. Latihan sodakoh, latihan infak. Kalau orang kaya zakat mal, zakat malnya disegerakan ketika Syaban, ketika Ramadan. Semuanya itu untuk tamrin ala taatillah. Melatih diri mentaati Allah Jalla wa ala untuk nanti fokus selama Ramadan. Dibahasakan sula at-ta'ahuba litalaki Ramadan supaya persiapannya matang menyambut Ramadan. Wa tartadul nufus bidzalika ala ta'atir Rahman. Dan supaya jiwa ini, hati kita ini sudah olah jiwa bukan olahraga ini olah jiwa pemanasan olah jiwa mensucikan jiwa membiasakan hati untuk mentaati Allah Jalla ala ar-Rahman puncaknya Ramadan nanti setatnya, latihannya, pemanasannya, mukadimahnya Syaban. Syaban. Dipahami ya? Ingat bahasanya eh, Alhamdulillah. hambali lamma kana sya'banu kal muqaddimati li ramadhan syuri'a fihi ma yusra'u fi ramadhan min as-siyam ila akhir kalam ketika sya'ban itu merupakan muqaddimah ramadhan maka disyaratkan selama sya'ban apa yang dibimbing selama ramadhan puasa baca Quran dan juga yang lain-lainnya barakallahu fikum ini bekal yang terbaik untuk menyambut Ramadan. Contoh Rasul dan para salaf. Dimulai Syaban. Latihan di bulan Syaban. Persiapan di bulan Syaban. Barakallahu fiikum. Yang berikutnya yang adalah bagi orang-orang yang tidak yang gak terbiasa puasa atau yang nggak punya puasa rutin dilarang keras dilarang keras puasa khusus sehari dua hari sebelum Ramadan dengan alasan puasa mukaddimah Ramadan adalah yajus dengan nas sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah waktu ridainya, kata beliau sallallahu "La taqaddamu Ramadhana bi yaumin aw yaumain illa man kana yasumu shawma falyasumhu." Kalian jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Kecuali orang yang memang biasa berpuasa punya puasa, silakan dia berpuasa. Disebutkan dalam berita lain yang Tirmidzi dengan lafaz illa aywafiqa dzalika sauman kana yasumuhu ahadukum kecuali kalau bertepatan dengan hari puasa yang biasa dia puasa selama ini. Rutin puasa Daud berjumpa sehari dua hari sebelum Ramadan. Silakan puasa Daud biasa Senin Kamis Senin Kamis mendapati hari Kamis atau Seninnya sehari dua hari supermomen silakan atau yang biasa puasa Syaban silakan tetapi untuk yang tidak pernah puasa sebelumnya tidak ada yang rutin sebelumnya nggak punya kebiasaan sebelumnya Rasul menyatakan jangan mendahului Ramadan dengan puasa satu dua hari sebelumnya. Entah mereka bahasakan puasa mukadimah Ramadan atau yang lainnya. Jangan, itu larangan. Disebutkan alasannya oleh sebagian ulama kita. Yang pertama untuk kehati-hatian. Ihtiyat li Ramadan. Hati-hati. Untuk kehati-hatian terkait dengan Ramadan. Jangan sampai dia menambah Ramadan dengan tambahan satu dua hari. Khawatir dia meyakini sudah Ramadan, padahal belum masuk. Sehingga jangan puasa sehari dua hari sebelumnya secara khusus. Alasan yang lain adalah untuk memisahkan antara puasa sunnah dengan puasa fardu. Sehingga Syaban kalau orangnya nggak nggak punya kebiasaan dihentikan, dihentikan satu dua hari sebelum Ramadan. Berhenti puasa. Sehari dua hari nggak puasa, baru puasa Ramadan. Syaban itu sunnahnya, Ramadan wajibnya. Dipisahkan antara sunnah dan dan dan, dan yang wajib. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ini yang menjadi pembahasan kita ya. Larangan puasa sehari dua hari sebelumnya bagi yang punya kebiasaan puasa itu untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. At-taqawwi ala siyami Ramadan mempersiapkan diri supaya semakin kuat badannya, kuat fisiknya untuk puasa Ramadan. Ingat ya, yang tidak ada puasa rutin, tidak punya kebiasaan. Kalau yang bisa rutin nggak ada masalah, lanjut. Kalau udah biasa, udah enteng, udah ringan, udah siap dia. Begitu masuk Ramadan, gaspol. Biasa itu. Tetapi orang yang tidak pernah puasa sebelumnya. Tidak rutin puasanya, gak kebiasaan puasa sebelum itu. Maka dilarang puasa sehari dua hari sebelum Ramadan. Supaya apa? Persiapan untuk puasa. Bar, eh, untuk eh, memperkuat diri, ya dia makan minum eh, nggak puasa, menyongsong Ramadan. Begitu masuk Ramadan, kuat fisiknya. Atau yang biasa rutin puasa, udah mulai lemes badannya, udah mulai uh, uh, lemah semangatnya, stop. Jeda waktu, cari nafas, tarik nafas, ambil nafas, sehari, dua hari, jangan puasa lagi dulu. Makan, iftar, jangan puasa, biar fisiknya kembali kuat. Datang Ramadan, siap untuk puasa Ramadan. Barakallahu fikum. Ini juga bekal berikutnya. Nah, bekal berikutnya. Apa bekalnya? Intinya at-taqawi di siyami Ramadan. Itu intinya. Siapkan fisik. Siapkan badan Anda, kesehatan Anda, kondisi fisik Anda dengan makanan yang bergizi, minuman yang bergizi, dengan suplemen dan yang lain-lainnya supaya kuat fisiknya siap untuk menyambut Ramadan dengan puasa dan amal-amal ibadah yang lainnya. Baru Ketika kondisinya lagi nggak fit, jangan puasa. Sebelum Ramadan, jangan puasa. Fitkan kondisi Anda makan, minum yang bergizi biar sehat. Begitu datang Ramadan, siap untuk puasa yang wajib namanya puasa Ramadan, siap mengerjakan amal kebajikan begitu banyak yang diminta selama Ramadan. Bekalnya adalah at-taqawi, perkuat diri Anda untuk puasa Ramadan dan amal kebajikan selama Ramadan. Dibangun ya? Jangan start Ramadan kondisinya sudah gerges-gerges begini. Hmm, kenapa Pak? Uh, kecapean Pak Ustadz, terlalu banyak kerja Ustadz. Hmm. Ini Pak mau Ramadan loh Pak. Masa mau Ramadan fisiknya jelek. Hmm, jangan terlalu eh, capek-capek. Uh, Cari maisha boleh. Tapi jangan lupa, ini mau Ramadan cari maisha, jaga kesehatan, jaga fisik, jaga kekuatan supaya masuk Ramadan siap puasanya, siap berlomba amal kebajikannya. Jangankan untuk mencari dunia, orang yang lagi lemes-lemes dikatakan puasa Syaban, Pak. Puasa Syaban, nuti banyak gitu. Harapannya kan semakin enteng, siap, gaspol, kan gitu. Ada orang yang lama puasa gitu menurun gitu. Stop. Jangan puasa dulu. mangan yang bergizi biar kuat masuk Ramadan puasa kembali. Itu yang puasa. Apalagi yang nggak puasa. Persiapkan diri Anda untuk itu. Barakallahu fikum. Difahami ke? Ingat itu untuk puasa. Persiapan puasa Ramadan. Barakallahu fikum. Tapi tolong jangan sampai jangan sampai eh, kebablasan dalam uh, mensikapinya terkait dengan larangan puasa sehari puasa ini. Larangan puasa sehari dua hari sebelum Ramadan ini. Ada kebablasan. Sampai pada tingkat secara khusus menjadikan sehari dua hari sebelum Ramadan perayaan makan besar. Dibikin acara besar-besaran mangan sing oke, mangan sing enak, dibikin perayaan. Acara makan-makan perpisahan sahabat menjelang Ramadan. Itu ada di masa itu. Di, diingatkan sama al ibu Ibnu Abdul Hanbal rahimahullah. Hati-hati, itu adatnya orang Nasrani. Belum mengatakan dalam buku ini, yang saya pegang ini bukunya namanya Lataiful Ma'arif, karya beliau. Beliau mengatakan walarubbama dhanna ba'dul juhal al fitra qabla Ramadan yuradu bi irtinamul akl. Mungkin sebagian orang yang jahil menduga iftar tidak puasa sebelum Ramadan itu maksudnya adalah irtinamul akl. Mencari kesempatan untuk pesta makan begitu litakhudun nufusu haddaha minasyahawat qabla an tumna'a min dzalika bisiyam supaya jiwanya ini bisa melampiaskan syahwat makannya, minumnya sebelum dilarang dengan puasa. Bikin pesta, makan, pesta, minum. Hah? Mereka mengatakan hiya ayyamu taudidil aqd hari perpisahan makan. Oh puasa nggak boleh makan lagi. Sekarang waktunya kita bebas makan. Kita makan sepuas-puasnya. Pesta. Dulu dikatakan tanhis. Diambil dari kata-kata ayyamun nahisat. Atau tanhis. Yang betul tanhis bukan tanhis. Ini kata beliau tindakannya orang yang juhal orang jahil yang nggak mengerti mana hadis. Belum mengingatkan kata Ibnu Durus Tawaih Nahwi anna asla dzalika mutalaqqa minan nasara kebiasaan itu diambil dari kaum Nasrani fa innahum yaf'alunahu inda qurbi siyamihim Kaum Nasara mengerjakan itu menjelang puasanya mereka. Sebelum dilarang makan, pesta makan dulu. Itu kaum Nasara. Wahada kulluhu khata'un wa jahlun mimamana. Ini sebenarnya kesalahan, kebodohan bagi yang melakukannya. Ini semata-mata pesta makan gitu. Sebelum dilarang makan, pesta makan. Itu kebodohan, Pak. Jangan dikerjakan. Apalagi kalau sampai bertingkat na'udzubillahi min dalik, lebih daripada itu. Mumpung belum puasa, mumpung belum dilarang, memperturunkan syahwat, bukan semata dengan perkara yang mubah, makanan, minum, pesta, sampai pada tingkat mengerjakan yang haram-haram. Na'udzubillah min dalik. Beliau mengatakan, warubba malam yaktasir kafirun minhum." al-irtinadu syahawatil mubahah fal yata'adda ila muharramat kebanyakan mereka tidak cukup semata-mata pesta makan yang mubah bahkan sampai bertingkat masuk mengerjakan yang haram-haram wa hadha huwal khusranul mubin inilah kerugian yang sangat nyata Hah? mumpung nggak ada lah, belum dilarang ini Nanti kalau puasa kan banyak apa namanya sweeping sweeping gitu ya. Miras, pesta miras, naudzubillah. Ini hal-hal yang dikerjakan oleh ahli maksiat, orang yang fasik, orang yang fajir. Selama Ramadan dilarang, ditutup, disweeping, dan segala macamnya itu mumpung kita puas-puasin sebelum Ramadan sehari dua 220 Ramadan puas-puasin mengerjakannya haram itu kerugian yang sangat nyata kata beliau Allah. jangankan yang seperti itu pesta makan jangan bukan itu maknanya yang diinginkan dalam hadir adalah at-taqawi cukup jaga kesehatan Anda ya makan iya minum juga iya juga bergizi tapi nggak sampai tingkat pesta. Yeah. Paham ya? Oh, sepuas-puasnya. Jaga kesehatan. Barakallahu fikum. Hadza huwa kalau banyak trouble-trouble ya ke dokter lah, periksa medis. Ada masalah apa lagi Pak? Lambungnya atau mahnya atau apanya ini. Nah, dipersiapkan semuanya biar sehat dan persiapan untuk siam Ramadan, amal ibadah selama Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, semangat. Itu eh, keterangan dari para ulama kita. Bekal berikutnya. At-taqawi bisiyami Ramadan. Barakallahu fikum. Ini laris ini, tukang pijat laris, herbalis laris, dokter laris insya Allah itu. Ha? Karena menjelang Ramadan pada preso kabeh. Tes kesehatan supaya setelah selafiat siap untuk berjumpa dengan Ramadan dengan fisik yang sehat yang kuat untuk maksimal ibadah puasanya dan amal-amal yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini bukan promosi ya, ini gak ada endorse-nya ini, gak ada royaltinya ini. Barakallahu fikum. Ini bimbingan uh, eh, salafun saleh. Barakallahu fikum. Bekal yang berikutnya yang juga dicontohkan oleh para salaf ialah ad-du'a li bulughi Ramadan. <clears throat> doa kepada Allah Jalla wa ala khusus doa kepada Allah supaya diberi kemudahan, diberi kesempatan bisa kembali berjumpa dengan Ramadan, menangi Ramadan lagi yang berikutnya. Mohon doa dikasih taufik, dikasih kemudahan, bisa mengisi Ramadan dengan amal kebajikan. Itu tujuannya. Nyampe Ramadan, mendapatkan fadilah Ramadan, diberi kemudahan mengerjakan amal kebajikan. Itu doanya loh ya. Ada sebagian lain doanya soalnya. Apa dungone sebagian yang lain ini? Nah, sama ya Allah. Pertemukan aku dengan Ramadan ya Allah. Beri aku kesempatan ya Allah ketemu Ramadan lagi ya Allah gitu. Ada lanjutannya. Apa setelah itu? Hah? Semoga barang-barangku habis semuanya ya Allah, bisnisku ya Allah gitu. Fokus bisnis, fokus nyari duit. Yang lain Ramadan masuk, fokus puasa, baca Quran, teraweh dan segala macamnya. Fokus yang pasar. kan katanya orang Indonesia perpekan ini gitu ya. Ramadan itu bulan perpekan eh, Pak wah belaris gimana dadal kolak laris gorengan laris gimana dadal kelambi laris sandal laris uh, eh, sembako sembako laris gimana itu yang dia doakan yang ini doanya lain dengan doanya para salaf. Kalau doanya para salaf, mohon doa kepada Allah dipertemukan dengan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya dan dikasih kemudahan, diberi taufik untuk bisa beramal kebajikan selama Ramadan. Itu itu. Berjumpa dengan Ramadan nikmat yang sangat besar. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah bulughu syahri ramadhan wa siyamuhu ni'matun azimatun ala man aqdarahu Allah taala alaihi bisa sampai ke Ramadan menjumpai Ramadan menangi lagi Ramadan berikutnya dan bisa mengerjakan siam Ramadan dan amal kebajikan yang lain siam baca Quran infak sodako teraweh qiyamul lain dan yang lain-lainnya nikmatun azimah nikmat yang sangat besar yang sangat agung dari Allah Jalla wa'ala bagi hamba-hamba yang memang Allah takdirkan dia kembali berjumpa dengan Ramadan barakallahu fikum sehingga dulu para salaf doa secara khusus supaya sampai Ramadan. Asyik Al-Alama Syekh Salih Fauzan dalam bukunya Majalis Syahr Ramadan menukil dari sebagian salaf mereka dulu itu setengah tahun sebelumnya selama enam bulan berturut-turut berdoa kepada Allah supaya sampai Ramadan. Selama Ramadan ibadahnya masya luar biasa. Yang berikutnya lagi doa semoga diterima amal Ramadannya. Doa semoga diterima Ramadannya. Amalnya, siamnya, tiangnya semuanya. Para salaf itu orang yang sangat semangat ibadahnya, semangat dalam e, beramal soleh, semangat dengan Ramadannya. Tapi justru khawatir amalnya nggak makbul. Itu mereka. Jadi nggak ada sombongnya, nggak ada e, congkaknya, nggak ada ujubnya, nggak merasa soleh. Padahal soleh temenan, amalnya luar biasa, banyak amalnya, berlomba-lomba tentang perkara amal kebajikan, tapi takut nggak diterima. Sehingga doa setengah tahun supaya makbul amalnya. Doa lagi tahun setengah tahun berikutnya sampai Ramadan lagi. Terus begitu. الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله ما نقل لمعلى ابن الفضل قال معلى ابن الفضل رحمه الله كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر ayyataqabbala minhum. Dulu mereka ini para salaf, sahabat, tabi'in dan para tabi'in. Dulu mereka ini doa mohon doa kepada Allah selama enam bulan supaya Allah menyampaikan mereka dengan Ramadan. Menangi Ramadan lagi. Kemudian doa lagi selama enam bulan supaya menerima amal kebajikan mereka selama Ramadan. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah menyatakan kana min tu'aihim dahulu termasuk doanya para salaf Allahumma sallimni ila Ramadan Ya Allah salim selamatkan aku kondisi aku selama afiyah sampai Ramadan nanti dengan selamat wa sallimni Ramadan dan uh, serahkan kepada aku Ramadan ini. Artinya doa supaya betul bisa mencapai Ramadan lagi, menjumpai Ramadan lagi dalam kondisi salama wal afiyah barakallahu Dan jadikan aku orang yang amalnya amal yang makbul selama Ramadan. Itu doa yang barusan. Ya, dan doa-doa yang lain yang se yang semisal, yang semakna yang intinya adalah doa supaya sampai Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah sampaikanlah kami kepada Ramadan. Tambahkan dengan kata-kata yang, yang bagus, yang baik, dalam kondisi sehat afiat, diberi hidayah, diberi taufik sampai ke Ramadan bisa mengerjakan puasa Ramadan, dia mulai dan yang lain-lainnya, terhadap kewajiban yang lain sampai Ramadan untuk ibadah niatnya, bukan untuk perpekan. Adapun hadis yang disebutkan dalam Tabrani wal Bazar dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya yang menukil doanya Rasul ketika masuk rojab itu baik. Disebutkan karena Nabi SAW tidak dakhala syahr rojab, dulu Rasul SAW ketika masuk bulan rojab yakun. Beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkailah kami pada Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada Ramadan. Ini dhaif. Dhaifun dhaifun didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaiful Jami. Maka ini enggak disandarkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tapi disandarkan kepada para salaf. Dan boleh kita doa demikian dengan i'tiqad bukan satu Rasul, bukan doanya Rasul, tapi doa biasa e, semisal senada dengan yang disampaikan yang dipanjatkan oleh para salaf. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkailah kami pada Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami kepada Ramadan. Amin. Ya rabbal alamin. Barakallahu Ini bekal berikutnya. Ada ikhtiar, ada doa. Yang berikutnya ya kawan, ini penambahan ikhwan Nabi Tinasakumullah. Ialah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. taubat, istighfar kepada Allah. Bagi mereka-mereka yang lalai, bagi mereka-mereka yang masih dalam kegelapan dosa dan kemaksiatan, bagi mereka yang terjebur dalam lautan dosa dan kemaksiatan, yang terjebak dalam lumpur dosa dan kemaksiatan. Insaflah, sadarlah, kembali kepada Allah Jalla taubat kepadanya, mohon ampun kepadanya sebelum Ramadan supaya diberi taufik diberi hidayah, diberi kemudahan dengan bersihnya jiwa dari semua dosa untuk bisa jumpa dengan Ramadan dengan iman, dengan takwa, kesolehan, bersiap untuk berlomba-lomba mengejar amal kebajikan. Sebab yang menghalangi seseorang untuk bisa semangat ibadah itu dosanya, kemaksiatannya, kefasikannya, keburukan yang, yang, yang, yang dia kerjakan supaya diberi taufik, diberi hidayah, diberi kemudahan. Bersihkan dulu jiwa kita, diri kita dari semua dosa. Pembersihan jiwa tathir minat dzunub, pensucian dari dosa. Dengan cara apa? Taubat dan sifat. Tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua kemaksiatan, jauhi semuanya yang ada itu. Ikhlas, tulus, jujur. Taubat dengan taubat dan subha Tobat yang jujur, istighfar, mohon ampun dan laksanakan poin tadi. Mulai start selama Syaban, puasa, sunnah, Quran segala macamnya. Ketika Ramadan akan lebih mudah. Insya Allah Taala diberi taufik, diberi hidayah, diberi kemudahan untuk berlomba-lomba mengerjakan amal kebajikan selama Ramadan dikarenakan sudah bersih dari dosa. Sekarang buat itu. Perbanyak itu ya Allah musta'an. Akan beda kondisinya orang-orang yang sudah insaf, sudah inabah, sudah taubat, sudah istighfar. Jauh-jauh sebelumnya lalu masuk Ramadan dalam kondisi imannya kuat, fresh. Dengan orang yang berlumuran dosa, berkecimpung dalam banyak dosa dan segala macamnya masuk Ramadan beda beda jauh yang pertama semangat menyambut Ramadan sururun wa farah bahagia dia, bersuka cita dia dan datangnya Ramadan, marhaban di Ramadan. Dikarenakan dia punya kesempatan, punya waktu yang banyak untuk imannya, ketakwaannya, kesolehannya, amal ibadahnya. Senang dengan itu. Semangat dia puasanya, semangat dia amal solehnya. Dia punya iman, dia punya takwa, dia punya kesolehan, bersih jiwanya. Yang masih dengan dosa, beluburan dosa, masuk Ramadan, alami. Tidak mungkin direkayasa, alami. Akan merasakan berat hati males yang luar biasa untuk beramal soleh. Bahkan untuk puasa. Itu beban bagi dirinya. Kayak kerangkeng, dikerangkeng, diikat dianya. Tidak bebas mengerjakan dosa dan kemaksiatannya. Jangan berharap punya semangat dalam berpuasa. Puasa lumayan itu. Mungkin karena lingkungan, malu dia barangkali. Itu kalau lingkungannya buruk, nggak bakal puasa dia. Dan banyak nggak puasa di kalangan kaum muslimin. Dan seudon ya, fakta. Jangan berharap dia akan bersemangat untuk baca Qur'annya, semangat untuk terawihnya, dan segala macamnya. Jangan berharap, dikarenakan dirinya masih banyak dosanya. Dosa itulah yang membuat, yang menghambat dia untuk beramal saleh. Real di luar sana untuk perhatikan ahlu ta'ah, ahlu sholah, ahlu, ahlu takwa, ahlu ibadah yang dikenal selama ini ketakwaannya, kesolehannya, semangat ibadahnya. Datang Ramadan tambah semangat. Gimana? <coughs> Iya, Itu real. Terawih sebulan penuh nggak ngawal-awal toh hilang menjelang id muncul lagi. semangat dia sepanjang Ramadan. Puasanya semangat, terawihnya semangat, ibadah semangat. Jika yang sebelumnya sudah ala taatin, wa taqwa, wa salahin. Dengan orang yang jika ahli maksiat, lihat bagaimana ketika Ramadan, tetap aja dan kemaksiatannya. Cuman curi-curi waktu supaya jangan kena sweeping kan gitu ya. Biasanya pagi, siang, sore, malam sekarang agak malam-malam Pak teraweh. Ngoten nggih dosa ya dosa aja tetap apakah semangat ibadah ada peningkatan takwa pokoknya gede-gede, kok jawabannya pak takwa ini tuan puasa lumayan dia puasa jatah puasanya apa lapar saja itu yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW rubba sa'imin laisa hadduhu min siyamihi ilju wal atas banyak orang berpuasa jatah puasa dia hanya lapar dan dahaga saja. Gak ada, gak ada pahalanya. Warut pokok ini lesa halun kiamil sahar. Banyak orang yang kiam mulai yang teraweh jatah terawihnya e, cuma begadang malam saja. Gak ada pahalanya sama sekali. Dikarenakan bukan didasari oleh ketakwaan, kesolehan pada dirinya masih banyak dosanya, kemungkarannya, kemaksiatannya melumuri diri. <clears throat> Sehingga berkontribusi sekali lagi penambahan yang sudah di atas, bekal terbaik menyambut Ramadan adalah bersihkan dulu jiwa kita ini, diri kita dari semua dosa yang ada. Tathir minal Dengan taubat, istighfar. Jadi nggak ada aja perayaan taubat tidak ada nafsi-nafsi. Tidak usah bikin bacaan tobat. Tidak ada itu nafsi-nafsi di wis. Tobat itu jangan dirayakan. Sembunyi-sembunyi nggak ada yang tahu. Itu ikhlas dalam tobat, jujur dalam tobat. Tidak semua serba dirayakan. Ngono ya? <clears throat> Tidak perlu mudah undang tonggo. Monggo Pak pinara ngriki griya kula. Wonten napa niki? Monggo Pak niki makan-makan. Acara apa nggih? Acara peresmian tobat, Pak. kalau tobat niki eh, pun dekat Ramadan niki kalau tobat. Jenengan saksi nggih, kula pun tobat. Gak ada sunahnya ya, Langsung nah, nafsi-nafsi. Udah, nggak ada yang tahu. Inaba kepada Allah, kembali kepada Allah, mohon tolong mohon sifat, jauhi semua dosa yang ada, buka lembaran baru ketika Ramadan masuk insya Allah akan semakin bersemangat di dalam mengisi Ramadan dengan berbagai berbagai amal ibadah eh, amal soleh barakallahu fikum. Ini bekal-bekal utamanya. Intinya tadi adalah apa yang disyaratkan ketika Ramadan maka dianjurkan juga dikerjakan ketika Syaban melatih diri sebelum Ramadan. Berbekalnya dimulai dari Syaban. Lanjut Ramadan. sebagai meningkat 10 hari yang terakhir Ramadan. Puncaknya malam Qadar. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an wa la haula wa la illa billah. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan kepada kita semuanya taufik dan hidayahnya. Selalu kita pinta ini dikatakan yang paling utama dalam kehidupan kita dan agama kita. Mohon taufik kepada Allah, hidayah kepada Allah, diberi kemudahan untuk bisa mengisi Syaban dan juga Ramadan dengan kebajikan diberi kemudahan taufik untuk bisa berjumpa dengan Ramadan dan mengisinya dengan amal yang semaksimal mungkin yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum tak kasih kesempatan tanya waktunya terbatas barakallahu fikum Jam berapa? Jam 9 ya? Oh ya, Masya Allah. Lewat WA. Iya. Oh, terusnya nggak ada. Mm-hmm. <coughs> <coughs> <coughs> <clears throat> Saya Ustadz kalau Ramadan laris jualannya Ustadz. Terutama sore hari Ustadz. Sehingga membuat kelelahan dan tidak semangat ibadah malam harinya Ustadz. Monggo dipilih. Duit napa pahala, laba napa pahala. Kalau saya pilih dua-duanya. Karena itu kondisi kita zaman sekarang ini susah untuk mencontoh 100% para salaf terdahulu. Bagi yang mampu luar biasa. Nah, datang Syaban, Ramadan, dua berturut-turut, tidak mikirin dunia, tidak mikirin maisha, tidak mikirin kerja dan segala macam. Tabungan yang nanti dipakai fokus untuk ibadah selama dua bulan. Itu luar biasa. Bagi yang mampu, yang mungkin orang fulus, masya Allah. Zaid. Barakallahu fikum. Yang jadi masalah tidak semua orang fulus itu takwanya masya Allah gitu Imannya kuat. Godaannya juga banyak. Kenapa? Kepengen apa fulusnya soalnya. Gitu ya. Dan realnya tidak semuanya orang kaya. Ya betul. Dulu, dulu di kalangan para salaf, yang kaya-kaya itu dari mulai Syaban Apalagi rumah Ramadan, infaknya jor-joran Pak. Infak, sodako, itu Masya Allah ngasih makan, orang buka puasa, orang makan sahur, itu luar biasa. Yang miskin-miskin itu nggak usah kerja, enak selama itu Pak. Tinggal makan, minum, fokus ibadah. Jadi yang kaya itu menusupannya miskin-miskin. Sama-sama nggak ada yang kerja. Nah, yang kaya dengan hartanya ngasih makan sama yang miskinnya miskin E, dibantu sama yang kaya. Sehingga fokus semuanya ibadah. Bisa kayak gini? Jempol luar biasa. Eh? Wates bisa kayak gitu, wah jempol 10 luar biasa. Allah mabarik. Tapi realnya kan susah gitu. Jadi kita dia kita bicara yang anulah yang realistis ekornya yang realistis saja. Kalau memungkinkan gabungkan dua-duanya. Tapi jangan terlalu kecapean, kelelahan. Cari manusia, cari manusia. Selebihnya manfaatkan untuk ibadah. Sehingga jangan terlalu capek, jangan terlalu lelah. Lelah, capek Anda, hasilnya sama. Rezeki itu kan ikhtiar, selebihnya Allah yang ngatur. Mau capek, nggak capek, lama, nggak lama, rezekinya sama saja. Nah, kalau misalkan jualan, jualan, hentikan eh, seperempat jam sebelum maghrib, sudah persiapan iftar, persiapkan segala sesuatunya. Sebelumnya ibadah segala macamnya. Setelahnya jangan lupa terawih dan segala macamnya. Sehingga mendapatkan eh, harta yang halal untuk keberlangsungan perut kan gitu ya eh, dengan semangat untuk keluarga mandiri baraklafikum ngarang marap sing kadang orang metu gimana gimana ngarep-ngarep sing suge-suge ya, Pak. Ora metu-metu ya. Bayangannya kok zaman salaf bumien turah-turah ngoten. Mboten wonten, Pak. Jadi ngarep-ngarep tok nggih, bakal nggih. weteng iki mboten wonten di sini, Pak. Jadi ada manusia selebihnya fokuskan untuk ibadah. Ya kayak orang kerja kantor ya masuk kantor mawon, niatkan ibadah. Selebihnya di luar waktu itu bersemangatlah, berlomba-lomba menjengkelkan baju untuk ibadah. Capek, naam capek. Bercapek-capeklah ketika Ramadan untuk ibadah. Karena besar pahalanya. Momennya setahun sekali. Barakallahu fikum. Kalau sampai nggak nggak semangat ibadah, nggak teraweh dan segala macamnya, godaan. Pilih laba atau pahala. Ya pilih pahala di saat yang semacam itu ya, ikhwan gabungkan antara laba dan pahala. Barakallahu fikum. Tadi bolehkah membayar zakat mal di bulan Ramadan padahal belum sampai satu haul? Dibolehkan dengan persyaratan. Apa syaratnya? Dia sudah tahu harta yang dizakati dan berapa nominalnya. Cara tahunya gimana? Cara tahunya untuk orang-orang yang memang stabil pemasukannya. Tabungannya jelas, income-nya jelas tiap bulan, eh, genap pula, jelas pula pengeluarannya. Siap bisa dihitung. Eh, tabungannya udah sampai nisab, tinggal nunggu haul. Dia gaji sebulan 10 juta, dimakan segala macamnya kebutuhan misalkan 7 juta. Sisa berapa nih? 3 3 dikalikan belas sama dengan tiga puluh enam juta kan gitu ya. Plus dengan uang yang dia miliki 100 juta misalkan. Gabungan aja. Tahun depan ketika satu haul harta saya, harta saya uang saya enam juta. Keluarkan dua koma 2,5 persennya selesai. Berapa nominalnya? Dikeluarkan kapanpun Anda inginkan. Tidak ada masalah. Kalau diketahui seperti itu. Kalau serabutan tidak jelas, maka tidak bisa. Harus nunggu satu haul baru boleh. Dipahami ke? Nah, lupa tadi Allah Musa. Zen pertanyaannya. Adakah kafarah bagi orang yang punya utang puasa belum mengkoboknya sampai Ramadan berikutnya? Tanpa utuh. Tidak ada kafarah. Yang ada lanjutkan utang puasanya. Tidak gugur, tidak ada pemutihan utang puasa Tidak ada. <laughs> pembuktian pajak motor mungkin <laughs> tidak ada pembuktian uh, eh, utang puasa lanjut sampai anda tuntaskan Taib yang dianjurkan banyak tobat, banyak istighfar dikarenakan belum menyelesaikan kelompoknya. Ini mengingatkan poin yang tadi berkelebat tapi lupa. Ya. Disebutkan juga sama, oleh para ulama di antara hal yang sangat ditekankan adalah sebelum masuk Ramadan berikutnya semua utang-utang puasa selesaikan. Dan lupa sampaikan bisa ya. Jazakallah atas soalnya. Yang, ini mereka sebutkan. Bagi orang-orang yang punya utang puasa, tidak puasa eh, Ramadan yang tahun sebelumnya, karena sakit, perempuan haid atau nifas, atau karena safar, atau dia punya kena kafarat dan segala macamnya, selesaikan semua itu sebelum Ramadan berikutnya. Sehingga selesai semua utang-utangnya ada beres, masuk Ramadan, Ramadan berikutnya free. Fokus menyosong Ramadan berikutnya barakallahu Tapi kalau nggak nggak nggak mungkin di, di, di, dikerjakan, ya lanjut utang terus jalan ya sampai dia kerjakan. Dikarenakan dia nggak mampu menyelesaikannya, banyak tobat, istighfar, tulus, jujur tobatnya dan tidak ada denda, nggak ada kafarat. Nggak ada video atau nyembelih dam, tidak ada. Taubat dan istighfar yang ibu-ibu yang masih punya utang banyak nih Yang ibu-ibu nggak ada kesempatan untuk kobok siang. Syaban itu waktu yang sangat tepat untuk itu Aisyah semoga meridainya umur Mukminin itu punya utang puasa Ramadan baru bisa kobok ketika Syaban karena Rasul Syaban banyak puasanya sehingga ada kesempatan untuk mengkobok siam. Hada huwa. Barakallahu Jadi intinya betul-betul menyongsong Ramadan dengan persiapan penuh. Fisiknya, imannya, semuanya disiapkan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana caranya agar selepas Ramadan tetap isi istiqamah semangat ibadah sebagai bulan Ramadan? Tadi siam Ramadannya, qiyam Ramadannya imanan wahdi ihtisaban. Jadi disebut dalam hadis. Karena keimanan, karena ketakwaan, dorongan iman dan takwa. Ihtisab itu ikhlas dia, mengharapkan pahala dari Allah semata. Bukan dikarenakan uh, adat biasa atau keterpaksaan atau yang lainnya. iman dan wahdi ihtisab, ini kuncinya ya. Semua yang kita kerjakan dari puasanya, terawihnya, baca Qur'annya, ini maksud takohnya, dan semua amal ibadah yang dikerjakan selama Ramadan, kerjakan dengan iman dan wahtisab. Ini kuncinya. Akan berbuah kebaikan. Dan ciri-ciri siamnya makbul, kiamnya makbul, semuanya makbul selama Ramadan ialah kondisi dia setelah Ramadan lebih baik. Meningkat takwanya, kesolehannya. Barakallahu Namanya manusia kadang turun, naik lagi. Dia perjuangkan itu. Perjuangan terus dia berjuang sekuat tenaga, sekuat tenaga. Terus ibadah. Ibadah. Dengan berbagai macam bidang yang dibimbing dalam Islam. Meskipun mungkin tidak sebagaimana Ramadan. Tapi dia berjuang. Muncul Ramadan berikutnya lagi, manjakan lagi. Hakata. Ini diantara cara untuk itu. Iman dan wahdi sahabat. Ini dulu yang memotivasi kita untuk puasa dan yang lain iman kita dan ihtisabnya kita. Barakallahu Yang berikutnya adalah ya eh, lingkungan ini mempengaruhi ya, harus dengan yang soleh-soleh, pertemanan persahabatan nah, juga mempengaruhi maka berteman dengan yang soleh yang bertakwa supaya terus terjaga semangatnya tadi itu dan mohon langsung mohon doa kepada Allah mohon keisi pemahaman Eh, terkait dengan bab ini. Langsung doa mohon pemahaman. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. <coughs> Bolehkah nabung untuk korban sendiri? Nabung di mana? Celengan masukkan celengan gitu nabung nabung nabung nabung nabung pas pecah ke celengan ada masalah atau di mana nabungnya ini tapi kita tahu saya ah, anu Ustaz, nabung di orang dikumpulkan jadi satu yang penting nggak ada boroknya nggak ada itunya yang penting nabung ngumpul pas untuk dia beli seekor kambing atau syarikat para sapi labas jadi tahu untuk itu mandiri atau kolektif Nah, jadi tunggu sampai tabungan dia bisa membeli seekor kambing atau syarikat tujuh orang, para seekor sapi. Barakallahu Ini yang eh, nggak eh, ada perbincangan, disepakati Insya insyaallah taala barakallahu Kalau belum Ustaz, ya tahun depannya lagi korbannya. Makanya nabung yang banyak. Hmm, misalkan ikhwan-ikhwan sini misalkan bikin tim Ya, ada yang mau nabung siap. Tak siapa, tabungan. Nah, nabung sekian, sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Pas Tidak dirabah antum nabung 500 sewu tok. Ya. Ini nggak bisa beli apa-apa, antum belum, belum bisa korban gitu. Tabungannya udah mencapai dua lima tiga juta. Cukup butuh seekor kambing, antum korban atau dibikin syarikat satu tujuh orang silakan. Yang udah mencapai mencapai itu korban labas nggak ada masalahnya. Kalau sistem yang lain saya nggak tahu. Apa yang itu maukan dengan kata-kata ini. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kita berada di suhu dingin, yang membuat apa yang keluar dari tubuh kita ini ada semacam uapnya. Gitu ya. Karena dingin, menguap. Mana ya? Karena sing panasnya kocoknya sampai ber apa namanya? kayak ada embunnya gitu ya. Nah, dusu, suhu dingin atau menyalakan uh, air panas. Ada uapnya kan nempel di mana? Di kaca-kaca, berembun gitu nggih. Masya Allah ya. Contoh kita bakar kecil maka akan terjadi penguapan air kencing kita. Pertanyaannya adalah, apa hukum uap? Apa hukum uap kencing tersebut? Jika terhirup atau nempel di baju kita, apakah uap air kencing itu najis? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak kepikiran jauh ini, Pak. Kami kira, Hah? Kalau kalau kalau sepengalaman kita orang sih, insya Allah kalau semata-mata kencing sih nggak sampai segede itu uapnya. Hmm. Nah, jenengan udara dinginnya di mana? Di kali orang. <coughs> berapa derajat kalau lagi dingin dingin? Saya tanya ini berapa? Sepuluh? Loh kok? Ya, jenengan orang Jogja Enggak enggak tahu berapa kalau di kalau orang lagi tinggi, lagi dingin dinginnya. Romulo toh, ya nggak begitu dingin pak, Enggak ada uapnya kalau segitu pak Ya, kalau 15, 12, 11 mungkin, kayak di Dieng itu mungkin sampai tujuh delapan gitu. Batu apa itu Nah. Saya berkali-kali ke Dieng itu enggak sampai beruap sih. Ketika BAK gitu ya. Bak Nggak saya nguap, nggak pernah. Nah. Eh? Nah. Saya pernah di sebuah tempat, di sebuah negara, suhunya satu derajat. Satu derajat. Dan di sebuah tempat yang suhunya minus 14. Di tempat salju. Nah, di dua tempat itu saya kalau ke kamar mandi. Artinya apa? Buang kecil. Baik. Gak ada uapnya. Nggak bekas di kaca gitu. Dikatakan, mohon maaf deh. Pihak aja itu kan paling seberapa sih? <laughs> Gak begitu banyak gitu loh. Kecuali kalau menyalakan apa namanya keran air panas. Iya, itu kemana-mana uapnya itu. Kaca itu tutup, nutup dengan dengan air panas. Karena jumlahnya banyak dan sangat panas sekali gitu. Mohon maaf ini, air kencingnya tuh nih seberapa panasnya ini? Berapa panasnya? Suhunya berapa? Berapa? 200? Oh ya gede. Mau 80 itu aja oh, panas kok. Tarik biro, Pak. Artinya eh, saya ingin menyampaikan pada antum soalnya ini dirilkan dulu. Ada faktanya apa tidak? Apalagi antum kemudian eh, bangun kecil di toilet yang duduk itu dibacakan di dalamnya. Itu nggak ada yang, yang seperti ini. Nah, percaya pora. Saya tadi eh, menjelaskan yang saya yang saya alami. Nah, derajat. Saya bangun kecil di, di di hotel lah, di hotel. Tidak ada uapnya. Tidak ada uapnya minus 14 di pegunungan salju. Saya ke kamar mandinya, tidak ada uapnya. Kenapa? Kecil gitu kecil dan panasnya nggak seberapa. Artinya jangan sampai terkena was-was gitu Ada uapnya Ustaz, terhirup, terhirup. Sapiro terbangai, terbange gitu loh sampai ini ini, sampai arusat gitu. Ya kalau ada aroma bimis ada gitu. Tapi itu kan ya nggak seberapa gitu. Saya yasir, nggak nggak ter gak teranggap. sedikit hilang setelah itu. Jadi jangan bayangkan ada uap yang nempel di baju Ustaz. Ini gimana? Najis, najis. Ini gimana? Terhirup Ustaz. Menghirup para najis. Hati-hati. Nanti kena was-was setan. Yang real. Ngerti nggih? Pengalaman saya pribadi tidak sampai sejauh yang Anda tanyakan di sini. Nah, tahu kalau Anda punya pengalaman pribadi barangkali Wallahu a'lam bisawab Intinya jawabannya wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga manfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Jam berapa ini? 47. 10 kurang 10 toh. Alhamdulillah, sesuai harapan. Cekap. Ada lagi yang lain? Langsung tanya begini barangkali. Monggo, nggih. Tapi yang gampang ya. Kenapa? Jawabannya wallah alam bisawab. wallah alam bisawab. Ada dua sisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, uang itu sudah tersimpan untuk mendapatkan porsi haji. Sekarang berapa juta? 30, 25. Berapa? Hah? Yang daftar haji reguler kan untuk mendapatkan porsi haji kan ada tabungan hajinya kan, setor sejumlah uang untuk porsi. Zaman saya dulu 2000 eh, pemberangkatan 2011 25 juta. Sekarang berapa? Sama kan ya? Sama, tinggal nanti menambahi uh, sejumlah uang ketika pas berangkat disesuaikan dengan UNH yang ditetapkan. <clears throat> kan gitu. Dulu 25, pas saya pas berangkat ketemu cuma 3, 31, 32, tinggal nambahi sedikit lagi. Ini 25, tahu-tahu 95 juta ya Tahu apa harus ngake siap-siap mau. Yang jadi pembahasan adalah itu uang sudah dikeluarkan untuk dapat porsi haji. Dikeluarkan untuk sebuah hajat. Artinya dia udah nggak bisa lagi cawe-cawe dengan uang tersebut. Dari sisi ini terpakai untuk haji. Mustakmal, dan cak pakai. Artinya ya sudah, itu nggak dimasukkan dalam pembahasan zakat pal. Di sisi yang lain, nyatanya berangkatnya masih lama. Iya Gimana? Daftar 2024 kemarin. Berangkatnya kapan? Wah, berapa tahun? 30 tahun nih. Eh? 2055. Masya Allah. Dalam kondisi untuk daftar itu, kalau dulu ya ada porsinya. Pas sekarang ada, ada talangan, ada yang nalangi gitu. Itu uang mengendap, artinya diem. Nggak ada apa-apain sama antum. Mau dikatakan berangkat juga belum berangkat. Ini dua sisi yang yang saling tarik ulur. Maka jawaban saya, wallahu a'lam bishawab. Dari sisi yang pertama nggak ada zakatnya, dari sisi yang kedua uang anda tuh diam, maka dikatakan ada zakatnya. Sisi yang mana yang antum pilih? Jawaban yang paling enak, wallahu a'lam bisawab. Tanyakan lagi kepada yang lain, siapa tahu pernah mendapatkan fatwa ulama kibar dalam masalah ini. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah. <clears throat> Ngerti nggih? Kalau pertanyaannya adalah Ustaz, saya sudah berangkat dipanggil berangkat tahun ini Ustaz. Kebetulan kalau dihitung uang saya plus dengan uang UNH ini satu nisab, satu haul Ustaz. Ini jawabannya lebih gampang. Yang ini nggak ada zakatnya. Sebab sudah pasti uang itu dipakai berangkat haji tahun ini. Mustakmal sudah. Maka dikeluarkan, nggak mungkin di, di, dihitung dalam harta yang Anda miliki yang mau dizakati.